yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan faqahullah. Sekarang kita memasuki permasalahan yang ke 119 yang Insya Allah taala tiga pertemuan lagi atau empat pertemuan lagi kita akan selesaikan kitab syarah Masail Al-Jahiliyah ini. Walhamdulillah, na'am barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullahi alaihi Al-mas'alatu tasi'ata asyrata ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-119. Mukhasamatuhum fima laisa lahum bihi ilm. Yaitu sikap atau perbuatan orang-orang jahiliyah adalah permusuhannya mereka atau mereka memusuhi terhadap perkara yang mereka sendiri tidak memiliki ilmu. Jadi mereka itu suka bermusuhan dan juga mereka itu suka berdebat pada perkara yang mereka sendiri tidak punya ilmunya. Itu maksudnya Allah fiikum. Mukhasamatuhum eh mujadalatuhum. Jadi perdebatan mereka atau mereka mengujar kebencian pada perkara yang justru mereka tidak memiliki ilmunya. Allah musta'an itu merupakan termasuk perilaku jahiliyah. Qala Syekh Shalal Fauzan wa faqahullah Ay, anna ahlal jahiliyati yujadiluna wa yukhasimuna fima laysa lahum bi ilm. Maksudnya bahwasannya eh, orang-orang jahiliyah mereka itu berdebat dan juga mereka saling bermusuhan eh, atau memusuhi pada perkara yang tidak memiliki ilmu. Eh, pada perkara yang mereka tidak memiliki ilmunya. Wal wajib padahal yang wajib adalah annal insana la yujadilu illa bi ilm. Bahwasanya manusia itu hendaknya tidaklah berdebat kecuali dengan ilmu. Karena perdebatan sangat berbahaya sekali para fikum yang bisa menghantarkan pelakunya manakala tidak mapan ilmunya dan tidak memiliki argumen atau hujah yang kuat. Nam dikhawatirkan orang yang semula berada di atas al-haq, berada di atas jalan yang benar, akhirnya berbalik arah, merasa ragu terhadap dirinya, merasa ragu terhadap keberadaannya. Wal'iyadzubillah, datang dalam sebuah hadis yang sahih yang sering kami ulang-ulang para fikum hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahimi radhiyallahu anhu Rasulullah menyatakan ma dalla qaumun ba'dahu dan kanu alaih illa utul jadal. Tidaklah sekelompok kaum mereka tersesat yang semula mereka berada di atas petunjuk melainkan sebabnya karena mereka didatangi pintu perdebatan. Na'am barakallahu fikum. Pintu perdebatan yang na'am mendatangi mereka akhirnya mereka berdebat tanpa didasari oleh ilmu dan tanpa adanya ilmu yang mapan sehingga membuat mereka berbalik arah dan merasa ragu terhadap keberadaan mereka yang semula berada di atas petunjuk. Allahul musta'an. Kita lanjutkan amma ma la ya'lamuhu amma ma la ya'lamuhu adapun orang yang dia tidak memiliki ilmunya atau tidak berilmu Fa'innahu innahu anhu maksudnya dia lebih baik diam. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmihi lamma ya'tihim ta'wiluh bahkan mereka nah mendustai terhadap apa yang ilmu mereka atau terhadap apa yang mereka tidak meliputi ilmunya dalam artian mereka tidak memiliki ilmunya walamma ya'tihim ta'wiluh dan Nah, tatkala telah datang atau tatkala datang pada mereka ta'wiluh, ta'wil ini maksudnya adalah apa? hakikatus syai. Nah, yakni hakikatahu allati ya'ulu ilaiha, yaitu hakikat sebuah perkara yang nah, seseorang atau dia kembali kepadanya. Nah, itu maksudnya. Eh, wa barakallahu Jadi mereka sebelum memiliki ilmu, sebelum datang padanya ilmu, mereka justru malah mendustakan. Allah musta'an. Eh, sehingga ta'wil di sini maknanya bukan tafsir, bukan juga tahrif, tapi maknanya adalah hakikatus syai'. Hakikat sebuah perkara. Wa hadza yatadammanu nahiyatain. Naam. Hal ini terkandung padanya dua sisi. Anahiyatul ula sisi yang pertama annal insana la yadkhulu fi ma la ya'lam. Hendaknya manusia itu eh, tidak masuk pada perkara yang dia tidak mengetahuinya. Wala yungkiru ma la ya'lam dan hendaknya dia tidak mengingkari, mengingkari perkara yang dia tidak mengetahuinya. Hendaknya dia juga tidak mengingkari perkara yang dia tidak memiliki ilmunya. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia dalam artian dia tidak tahu urusannya, tidak tahu perkaranya itu lebih baik diam. Bal yakul Allahu a'lam. Bahkan hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Allah zat yang lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala zat yang lebih tahu. hadza yaqulullah hadza yaqulullah li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman nam berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Naam, menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat luas. Jadi kita pun juga sama diperintahkan untuk meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga doa-doa yang sering kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat yang kita minta. Fal insanu la yadda'i annahu ahata bil ilm. Naam. Maka hendaknya manusia tidak mengaku-ngaku dirinya sudah meliputi, sudah nah menguasai semua ilmu. Bal yataqasaru bahkan hendaknya dia merasa kurang. Karena seseorang ketika merasa kurang ilmunya dia akan nam termotivasi atau akan terdorong untuk memiliki ilmu yang banyak dan ingin mencari ilmu barakallahu fikum nam. Tapi kalau dia merasa cukup, ya, merasa cukup punya ilmu, merasa cukup tidak mau belajar lagi, ilmunya sudah banyak dan semisalnya, ini membuat seseorang itu tidak semangat dalam mencari ilmu. Wa ya'rifu qadra nafsihi dan hendaknya seorang itu mengetahui kadar dirinya. Walau kana indahu ilmun katsir, walaupun dia punya ilmu yang banyak. Nah, nah barakallahu fikum. Kenapa? Walau kana indahu ilmun kathirun fama khafiya alaihi aksar, Walaupun dia sudah memiliki ilmu yang banyak namun yang tersembunyi darinya dalam artian ilmu yang belum dia ketahui itu lebih banyak lagi. Benar ataukah tidak seperti ini? Naam. Sekarang kita atau kalian semuanya atau bahkan ahlu sunnah wal jamaah yang sudah belajar atau sudah mengajar itu ilmu yang dia ketahui. Nah itu ada saja cuman yang belum dia ketahui lebih banyak. Nah barakallahu fikum sehingga terdorong untuk seorang itu terkadang melakukan mutalaah yang sudah mengajar melakukan mutolaah, menengok kembali, merujuk kembali, mungkin keliru pemahamannya atau mungkin keliru penukilannya. Seperti itu karena yang namanya guru atau pengajar, ustadz ataupun ustadzah misalkan ya, ataupun syekh dan misalnya itu bukan berarti maksum. Kesalahan pasti ada. Nah, barakallahu fikum pasti ada apa? Ada. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan barakallahu fikum. Naam. Karena yang namanya manusia itu tidak maksum dari kesalahan. Kekurangan pasti ada. Ada. Oleh karena itu yang kekurangan tersebut yang ada di benahi. Nah, barakallahu fikum disempurnakan sesuai dengan kemampuannya barakallahu fikum. Naam. Yang kekurangan jangan nah barakallahu fikum hafizakumullah justru dijauhkan dalam artian nam yang merasa kurang jangan malas-malasan, namun hendaknya dia semangat untuk menambal kekurangan tersebut. Naam. Jadi misalkan seorang dai atau seorang ustadz kok keliru dalam menyampaikan itu bukan perkara yang nah selama dia tidak menyengaja dan juga nah barakallahu fikum karena kekeliruan yang ada itu wajar saja ya. Jangan sampai jadikan bahan pembicaraan. Wah Ustadz ini sering keliru, Ustadz ini nah, ilmunya nggak mapan semisalnya. Namun kalau bisa sampaikan, sampaikan kepada Ustadznya. Ustadz ini yang benar seperti ini. Dan Ustadznya hendaknya segera menerima. Dalam artian kalau itu kebenaran, segera tarajuk. Dan jangan menyombongkan diri. Karena sudah Ustadz akhirnya tidak mau dinasihati itu jangan. Itu keliru. Nah, barakallahu fikum. Naam. Karena manusia itu tempat apa? Kekurangan. Dalam artian Nam, al-insan sumia insanan, ya, seseorang itu namakan dengan insan likasrati ya, karena banyaknya lupa yang ada pada nam insan tersebut. Barakallahu fikum. nam, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wallahu jalla wa ala sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fawqa kulli dhi ilmin alim." nam. jadi atas setiap orang yang memiliki ilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Percaya ataukah tidak percaya? Nah, barakallahu fikum bisa dibuktikan dan bisa dilihat. Kita sekarang misalkan ya sudah belajar bertahun-tahun atau kalian atau semuanya dua tahun, tiga tahun, bahkan sepuluh tahun itu masih saja ada orang yang lebih pintar daripada dia. Nah terkadang enam faktor karena lamanya dia belajar atau bahkan dia lama, belajarnya belum lama cuman dia kecerdasan memiliki diberikan kelebihan berupa kecerdasan sehingga terkadang dia nampaknya lebih berilmu daripada orang tadi itu yang sudah puluhan tahun belajar tadi. Nah menunjukkan bahwasanya apa? bahwasanya tidak boleh sombong wa fauqa kulli ilmin alim dan di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu baru sedikit. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus memiliki motivasi, dorongan. Nah, memotivasi diri kita. Nah, memberikan dorongan pada diri kita untuk semangat dalam mencari ilmu, menimba ilmu, serta mengamalkannya dan mendakwahkannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, wa na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini hatta yantahiyal ilmu ila Allah Subhanahu wa taala hingga ilmu itu habis dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum karena Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat ilmu semuanya. Nah, barakallahu fikum tapi dengan cara apa? Naam Allah la betul ilma intizaan yang tanzi'uhu minan nas walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Itu caranya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu nam sekali cabutan dari dada-dada manusia. Nah, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan membafatkannya para ulama, biqabdil ulama, dengan dibafatkannya para ulama, ilmu itu akan hilang. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu harus berhati-hati barakallahu fikum, berhati-hati. Karena kalau sudah tidak ada ulama lagi, yang ada adalah orang-orang juhala, nah, orang-orang juhal. Nah, barakallahu fikum yang justru mereka bergaya sober ilmu. Naam barakallahu fikum Allah musta'an. fa aftau bi ilmin wa dallu wa adallu. Mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Allah musta'an. Naam. Sisi yang kedua, an-nahiyatu tsaniyah, sisi yang kedua, annahu la yunkiru syai' alladhi ya'lamuhu ghairuh. Nah, hendaknya dia tidak mengingkar sesuatu yang orang lain tuh mengetahuinya. Karena mungkin dia tidak tahu permasalahan tapi orang lain tahu. Nah, itu perkara yang tidak bisa dipungkiri ya. Karena ilmu kita terbatas, terkadang kita tidak tahu sebuah permasalahan ternyata yang lain tahu. Atau terkadang kita mengetahui permasalahan tapi keliru pengetahuannya. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Fa idza kana 'inda ghairika ilmun khafiyya 'alaik. E, maka apabila Naam, ada pada orang lain selainmu memiliki ilmu yang engkau tidak memilikinya atau yang tersembunyi darimu dalam artian yang engkau tidak memiliki ilmunya tapi orang lain memilikinya, Fala tungkir ma'inda inda ghairik. Maka jangan sekali-kali engkau mengingkari keberadaan ilmu itu pada yang selainmu. Dalam artian, nah barakallahu fikum hafizakumullah, bisa jadi orang lain punya ilmu. Nah, ilmu yang kau tidak miliki itu bisa jadi orang lain memilikinya. Jangan sampai engkau ingkari. Fama ahadun minal basyari u'tiyal ilma kullah. Nah, maka tidak ada seorang pun dari kalangan manusia ini yang diberikan ilmu seluruhnya. Enggak ada barakallahu fikum. Naam. Walihada yakulul ulama' hadzal ibarah allati yukarrirunaha daiman. Oleh karena ini, eh, sebagian para ulama mengatakan dengan sebuah eh, sebuah ungkapan ini yang mereka mengulang-ulang ungkapan tersebut eh, terus-menerus diulang-ulang apa itu man hafidha hujjatun ala man la atau man lam yahfad. Maksudnya orang yang hafal itu adalah argumen atau bukti atau hujjah bagi orang yang tidak menghafal. Jadi terkadang orang punya hafalan Al-Qur'an, punya hafalan As-Sunnah, itu dia lebih tahu tentang keadaan atau dalil daripada orang yang tidak menghafal. Sehingga orang yang tidak hafal tadi terhujai. Namun perlu diperhatikan, seseorang ketika menghafal hujjah, menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah jangan sampai menjadi petaka untuk diri kita. Wal Qur'an hujjatun laka aw alaik. Wal Qur'an hujjatun laka aw alaik. Al-Qur'an itu bisa jadi hujjah untukmu atau mas justru menghujai dirimu. kalau orang tidak mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Nam, Barakallahu fikum. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Naam, kita lihat berikutnya, dahriyun wal musyrikun. Sedangkan dahriyun yang mereka menyandarkan kehidupan ini dengan masa, hmm, berlalu dengan adanya masa saja. Nah, setelah itu nanti nggak dibangkitkan dan misalnya. wal musyrikun dan orang-orang musyrikin wa mu'attilatus sifati dan orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wa sairu ahli dalal dan seluruh nah barakallahu fikum pengikut kesesatan atau seluruh orang-orang sesat angkaru ma angkaruh mereka mengingkari apa yang mereka ingkari lijahlihim bihi karena bodohnya mereka terhadapnya wa kaunihi la tudrikuhu uquluhum dan juga keadaannya eh, dikarenakan apa akal-akal mereka tidak bisa meraih tidak bisa memahaminya li'annahum la yu'minuna bil ghaib dikarenakan mereka tidak beriman dengan apa dengan perkara ghaib dikarenakan mereka tidak beriman dengan perkara ghaib na'am barakallahu fikum Allah musta'an Wabana banau madzahibahum 'alal qiyas dan mereka membangun madhab mereka na'am barakallahu fikum di atas qiyas, qiyas yang fasid tentunya ya. Naam, ya wa banau madzahibahum 'alal qiyasil fasid fadallu an sawa'is sabil. Maka mereka membangun madhab-madhab aliran mereka, ajaran mereka di atas kias yang fasid, kias yang rusak, kias yang batil. Akhirnya mereka pun sesat dari jalan yang lurus walanya billah. Karena sandarannya bukan dalil. Oleh karena itu, sebagai patokan ikhwani wa akhwati fillah, barang siapa yang lari dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sudah kami ucapkan berkali-kali ya. Namun sudah kami nukilkan berkali-kali ya. Yang lupa diingat kembali, yang tidak lupa walhamdulillah, namun kami ulang kembali. Yaitu ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih. Nam Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar yang beliau dikenal dengan Nam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih dalam kitab Madaridus Salikin beliau mengatakan Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Dan barang siapa yang meninggalkan atau memisahkan diri dari dalil sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus wal billah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullahu jami'an. Itulah keadaan na'am barakallahu fikum orang-orang jahiliyah yang justru mereka nam sering, sering mengadakan permusuhan dan perdebatan namun eh, dibangun di atas kebodohan, bukan dibangun di atas ilmu wal billah. Naam. Kita lanjutkan satu lagi barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih, permasalahan yang berikutnya al-mas'alatul 20 ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-120 da'wahum da'wahum as salafi ma'at tasrihi bi mukhalafatihim. Seruan mereka atau pengakuan mereka mengikuti jejaknya para salaf bersamaan apa? terang-terangan mereka menyelisih. Jadi mereka mengaku mengaku-ngaku diri mereka mengikuti jejaknya para salaf, pendahulu mereka padahal mereka sendiri terang-terangan menyelisih para salaf itu intinya. Barakallahu fikum. Na'amullah musta'an. Ini juga jadi permasalahan. Banyak sekarang orang-orang yang justru mengikuti langkahnya orang-orang jahiliyah billah. Nah, barakallahu fikum mengikuti langkahnya orang-orang jahiliyah. Mereka mengaku-ngaku dirinya ahlus sunnah. Mengaku dirinya sunni salafi. Namun amalannya jauh daripada amalan sunnah eh, amalan yang jauh daripada amalan jejaknya para salaf. Berdakwah dengan televisi, berdakwah dengan yayasan-yayasan, berdakwah dengan cara minta-minta, berdakwah dengan formalitas sekolah-sekolah dan semisalnya, mengandalkan ijazah dan semisalnya, berdakwah dengan cara Nah, barakallahu fikum, demonstrasi dan semisalnya, kudeta, revolusi, pemberontakan, itu semuanya sekedar pengakuan saja. Mengaku ahlus sunnah namun tidak menerapkan apa yang nah, diharuskan amalan-amalan apa amalan-amalan dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. nam, Jadi mereka tidak beramal dengan amalan dari Al-Quran, tidak pula dari As-Sunnah. Namun yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Demi mendapatkan dunia atau harta. Allah musta'an. Naam. Allah musta'an. Kita lihat. Qala Syekh Shalal Fauzan faqahullah. Amatul Yahud dan Nasara. Naam. Mayoritas atau kebanyakan orang Yahud dan Nasara. Wa ahlud dalal dan orang-orang sesat. Minal muntasibina ilal Islam. Dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada agama Islam kulluhum yad'una annahum yattabi'una man sabaqahum minal mu'minin qablahum. Mereka seluruhnya mengaku-ngaku, ya, mereka seluruhnya mengaku-ngaku bahwasanya mereka mengikuti orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan mukminin. Nah, seperti itu. Kami mengikuti jejaknya bapak-bapak kami katanya. Dari kalangan mukminin, itu pengakuan mereka ya. Fal yahudu yad'una annahum min atba'i Musa alaihissalam wa man amana bih. Orang-orang Yahud mereka bagi yang mengaku bahwasanya mereka itulah adalah pengikutnya atau mengikuti jejaknya ya, Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dan juga orang-orang yang beriman dengannya. Wan Nasara yad'una annahum yattabi'una al-Masih alaihissalam. Dan orang-orang Nasara mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalam wa man amana bih dan orang yang beriman dengannya. Wa ahlud dalal min hadil ummah dan orang-orang sesat dari kalangan umat ini yad'una mereka mengaku-ngaku nah annahum yattabi'una salafa hadil ummah bahwasanya mereka meng mengikuti nah barakallahu fikum pendahulu dari kalangan umat ini katanya. Minas sahabah wa tabi'in wa atba'ihim. Dari kalangan sahabah dan juga tabi'in wa atba'ihim. Wa atba'at tabi'in. Wa anna ma hum alaihi huwa madhabus salaf. Dan bahwasanya eh, perbuatan atau na'am barakallahu fikum keadaan yang mereka berada di atasnya. Itu adalah madhabnya, jalannya, prinsipnya para salaf katanya. Allah musta'an. Ini namun juga na'am barakallahu fikum yang seperti ini hanya saja apa sekedar pengakuan saja kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahum bidzaka masing-masing orang mengaku dirinya pun punya hubungan cinta dengan Laila padahal Laila sendiri tidak mengakui hubungan tersebut masing-masing orang mengaku dirinya sunni salafi ahlus sunnah wal jamaah sabitun bahkan barakallahu fikum namun amalannya jauh daripada amalan sunnah nah barakallahu fikum berdakwah dengan nah minta-minta berdakwah dengan proposal ya, sana misalnya nah barakallahu fikum atau dengan sarana-sarana yang tidak ada salafnya Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Atau berdakwah dengan mengandalkan fatwa ulama, fatwa ulama tidak berdasarkan apa? hujjah dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, intinya fatwa ulama sudah bagi mereka. Tidak. Kita semuanya sudah kami sebutkan harus mengambil hujjah, mengambil argumen, mengambil dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah barakallahu fikum. Naam. Ada pun fatwa ulama ahlu sunnah wal jamaah yang tidak berseberangan dengan dalil maka boleh kita ambil dan boleh kita nah barakallahu fikum sebarkan adapun fatwa ulama, pendapat para ulama yang jauh daripada dalil atau berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah maka itu bukan hujjah dan bahkan wajib kita tinggalkan warakallahu fikum. Nah, Allah musta'an, Allah musta'an. Bukan berarti kita mencaci maki para ulama, namun justru ini adalah na'am nasihat dan juga arahan daripada para ulama. Nah, warakallahu fikum yang sering kami ulang-ulang nasihat siapa itu? Nasihatnya Al-Imam Abu Abdullah Anas eh, Al-Imam Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah barakallahu fikum. Eh, beliau mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih Innama ana basharun hanya saja aku manusia biasa ukhti wa usib kadang keliru kadang benar fangduru fi ra'yi maka perhatikanlah pada pendapatku faqullama wafaqal kitab as-sunnah fakhudhu selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an dan sunnah ambillah wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatruku dan selama pendapatku berseberangan atau menyelisih daripada Al-Qur'an sunnah maka tinggalkanlah bayangkan Nasihat siapa yang kita ambil? Nasihat para ulama. Ahlus sunnah wal jamaah na'am. Jadi fatwa ulama pun kalau seandainya berseberangan dalil kita tinggalkan. Jangan beralasan ini fatwa ulama kok kita berdakwah dengan yayasan ada ulamanya. Berdakwah dengan televisi juga ada ulamanya. Berdakwah dengan proposal minta-minta juga ada fatwa ulamanya. Nah, kita bikin sekolahan-sekolahan formalitas ijazah juga ada ulamanya. Kalau seperti itu juga enam ikhwal muslimin atau dalam artian orang hizbiyun mereka juga punya ulama. Nah, barakallahu fikum demokrasi demonstrasi Nah, pemilu itu juga juga mereka memiliki apa? Ulamanya. Kalau teman semuanya kembali kepada ulama dalam artian kalau dalil itu bersama ulama. Nah, barakallahu fikum. Namun dalil adalah Al-Qur'an Sunnah. Selama fatwa para ulama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah, maka ambillah barakallahu fikum. Nah, tidak masalah. Tapi kalau berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah, maka wajib kita menolak dan wajib kita menghindarkan nah diri kita dari fatwa-fatwa tersebut. Allahu musta'an. Naam barakallahu fikum kita lihat sini. Wa ma kullu wa ma kullu man da'a annahu 'ala madhhab salaf aw 'ala manhaj salaf takunu da'wahu sahihatan. Tidak setiap orang yang mengaku-ngaku dirinya itu berada di atas madhab salaf, berada di atas jalannya para salaf atau di atas prinsipnya para salaf kemudian seruan tersebut langsung benar. Tidak semuanya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Hatta ya'ridha ma 'indahu 'ala manhaj salaf salih hingga dia memaparkan, menampakkan apa yang ada di sisinya berupa apa? manhaj atau prinsip jalannya para salaf yang saleh. Fa'in tabaqo, jika mencocoki, ucapannya tadi mencocoki perbuatannya, fahuwa ala manhaj salaf, maka dia berada di atas manhaj salaf. Wa in khalafa namun jika ucapannya, perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan misalkan, fa innahu laisa ala manhaj salaf, maka sungguhnya dia tidak berada di atas manhaj salaf. Mengatakan gambar makhluk bernyawa haram, tapi eksis saja senang saja berdakwah dengan televisi misalkan. Mana? Nah, buktikan kalau seandainya dia benar-benar mengikuti jejaknya para salaf dari kalangan para sahabat tabi'in asbab tabi'in. Allah musta'an, bukan sekedar pengakuan. Wa ini da'ahada. Nah, walaupun dia mengaku mengaku bahwasanya kami berada di atas manhaj salaf kalau seandainya berseberangan Nah, barakallahu fikum ucapannya berseberangan dengan perbuatannya, eh, berseberangan dengan dalil Al-Qur'an Sunnah, maka tidak dikatakan dia adalah enam pengikutnya para salaf. Wa kullu nam kullu tawaifid dalatil an. Seluruh atau semua kelompok kelompok sesat sekarang ini tadda'i annaha ala madhab salaf. Nah, mereka mengaku-ngaku bahasanya berada di atas madhab salaf. Walakinnahum laisu ala manhaj salaf. Nah, akan tapi mereka tidak berada di atas prinsip atau jejaknya atau jalannya para salaf. Li'annahum la yantabiqu alaihim qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam fi dhabiti madhhabis salaf dikarenakan mereka tidak mencocoki atau tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai nah, dengan ucapan Rasulullah SAW mengenai ketentuan eh, atau syarat daripada madhab salaf. Kalau apa ketentuannya? Dobitnya apa? Mangkana ala mislima ana alaihi wa ashabi. Itu orang yang seperti nah atau orang yang keadaannya seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Jadi yang mengikuti jejaknya Rasulullah dan para sahabatnya. Hadzal ladzi yakunu ala salaf. Inilah yang orang itu dikatakan berada di atas prinsip atau jalannya para salaf. Amma man khalafa hadha. Adapun orang yang menyelisihi ini, menyelisihi jejaknya na'am para salaf ini, fa innahu laisa 'ala manhaj salaf, maka sungguhnya dia tidak berada di atas prinsipnya para salaf, wa ini da'a dzalik walaupun dia mengaku-ngaku hal tersebut. Wal ibratu laysat bidda'wa karena yang jadikan patokan atau sandaran atau pelajaran itu bukan semata-mata seruan atau pengakuan. Wa innamal ibratu bil haqiqah. Namun hanya saja ibrah eh, dianggap atau dianggap sebagai pelajaran atau diakui itu manakala apa sesuai dengan hakikatnya itu ini namanya ibrah bil hakikoh. jadi yang jadikan yang jadikan ibrah dengan pelajaran ya yang dianggap itu adalah hakikatnya itu faladzina yad'una salafiyata kasirun maka sesungguhnya orang-orang yang mengaku-ngaku nah berada di atas manhaj salaf itu banyak sekali lakin la budda min ardi ma hum alaihi ala manhaj salaf salih akan tetapi harus eh, dia menampakkan menampilkan apa yang mereka berada di atasnya. Nah, barakallahu fikum berada di atas jalan, jalannya atau prinsipnya jejaknya para salaf saleh. Wa fa in tabaqa ya, dipaparkan, ditunjukkan amalannya bagaimana? Sama enggak dengan amalan salaf? Apakah para salaf pernah minta-minta dalam artian untuk berdakwah? Nah, barakallahu fikum. Apakah para salaf berdakwah dengan membolehkan televisi atau membolehkan gambar melakukan nyawa intinya? Nah, barakallahu fikum. Eh, apakah para salaf mereka berdakwah dengan cara membuat organisasi atau partai-partai atau istilahnya nah barakallahu fikum dengan cara yang seperti itu. Apakah para salaf mereka berdakwah dengan cara memberontak, kudeta, revolusi, demonstrasi dan misalnya? Tidak. Fa in tabaqa jika mencocoki fa hadza haqqun berarti inilah benar. Inilah yang benar. Wa in khalafa namun jika setelah dipaparkan, ditunjukkan, dicocokkan kok enggak benar, kok menyelisihi fa innahum laisu ala manhajis salafus salih. Maka sungguhnya mereka tidak berada di atas manhaj para salafus salih. Wa kadzalikal ladzina yantasibuna ilal madzahib al-arba'ah. Wahum yukhalifuna al-a'immah fil i'tiqad. Seperti itu pula orang-orang yang mereka menisbahkan diri kepada empat madhab. Dalam keadaan mereka menyelisih para imam tersebut dalam masalah keyakinan, fantisabuhum ghair sahih. Maka nah, penyandaran mereka tidak benar. Li'annahum khalafuhum fi ahammil asya. Dikarenakan mereka menyelisih dengan para imam empat tersebut dalam perkara yang sangat penting. Wahual aqidah, yaitu masalah aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau mereka cuma mengaku-ngaku itu tidak benar. Nah, barakallahu fikum. Tapi pengakuan tersebut hendaknya diiringi dengan apa? praktek dan amalan. Nah, eh, ditotokkan dengan apa? amalannya atau jejaknya para salaf. Karena orang yang menisbahkan diri pada salaf itu menisbahkan pada perkara yang sangat besar. Nah, karena orang yang bahagia adalah orang yang apa? Yang mereka mengikuti jejaknya para salaf. Sudah kami sebutkan berkali-kali ucapan siapa itu? Al-Imam Ahmad bin Ali, Al-Hafidh Ibn Hazal Al-Asqalani rahimatullah alaih sebagaimana yang ter atau yang dinukilkan dalam kitab Fathul Bani, "Fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf wastanaba ma ahdatsahu al-khalaf." Orang yang bahagia itu adalah orang yang nah berpegang teguh menyadarkan dirinya nah, mengikuti jejaknya para salaf dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari jejaknya atau perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Itulah orang yang bahagia, orang yang senantiasa mengikuti jejaknya para salaf dan meninggalkan perkara-perkara yang baru yang dibikin oleh orang-orang belakangan yang jauh daripada syariat Al-Qur'an was sunnah. Nasrullah as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasrullah Naam azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillah rabbil alamin.